Eh, sakit stroke, semoga Allah mengangkat penyakitnya nanti di akhir majelis kita memohonkan doa itu dikabulkan Allah bukan karena lidah Abdul Somad. Ada orang tua yang tak pernah ceramah bukan dari Mesir tapi lidahnya basah karena zikir kepada Allah. Ada anak muda yang senantiasa beribadah Qalbuhu mu'allakun fil masajid. Ada ibu-ibu yang membesarkan anak soleh solehah. Lalu saya berdoa, amin kata dia. Gara-gara aminnya itu bergetar tiang aras bergoncang pintu-pintu langit terbuka karena doa dia. Nanti di akhir majelis. Itulah mengapa kita berdoa di akhir majelis. Nanti kita mohon pada Allah. Tapi tunggu kertasnya habis dulu. Bagaimana pelaksanaan ibadah puasa Daud sementara kita sedang puasa Senin Kamis? Kalau mau puasa Senin Kamis, Senin Kamis saja. Senin Kamis, Senin Kamis. Kalau mau puasa Daud, puasa Daud aja. Puasa hari Ahad, hari Senin makan. Puasa hari Selasa, hari Rabu makan. Puasa hari Kamis, hari Jumat makan. Begitu. Kalau dicampurnya Senin uh, puasa Daud, kacau balau jadi hitungannya. Tapi kalau mau dibuatnya juga tak apa-apa. Begitu kata Syekh dalam fatwa Syabakah Al-Islamiyah dan Syekh uh, Abdullah Balfaqih Yang mencampur tak apa-apa, tapi idealnya itu pilihan. Saya sanggup puasanya 8 hari, Senin Kamis. Saya sanggup 15 hari, puasa Daud. 8 atau 15, semuanya. Ya tak apa-apa, puasa semua. Siapa yang puasa semua? Puasa dahar namanya. Aisyah radhiyallahu anha. Buka dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala, Imam Az-Zahabi. Aisyah radhiyallahu anha puasa dahar setelah Nabi Muhammad meninggal. Ini kertasnya kecil aja, tapi pertanyaannya hebat. Apakah orang yang kerja di perusahaan rokok gajinya haram? Nah, kan hebat kan? Kecil dia memang, tapi cabai rawit. Banyak orang sakit hati. Yang tak ketawa sakit hati. Kalau dia berkeyakinan rokok itu haram, maka bekerja haram, menjual haram karena haram. Kalau dia berkeyakinan rokok itu makruh, maka sama macam jual jengkol. Sama macam kerja buat kerupuk jengkol. Fatwa Syekh Muhammad Nasir Farid Wasil Mesir rokok haram. Fatwa Syekh Ibnu bin Bas ulama Saudi Arabia rokok haram. Fatwa Syekh Ali Jum'ah Mesir rokok haram. Fatwa Majelis Ulama Indonesia rokok haram bagi ibu hamil ibu menyusui, anak kecil, orang tua, orang sakit. Adapun kalau tak ada unsur ini makruh. Ah, saya makruh Nah, jadi pilihlah patuan yang mana. Ustaz merokok apa tidak? Saya tak merokok. Ada namanya Kiai Haji Lukman Sarim. Dia ketua majelis ulama Dumai yang lama. Kata dia, ada seorang kiai. Di belakang rumah kiai ini ada kebun. nanas, kacang, ubi. Suatu malam datanglah segerombolan babi Besok pagi dia buka jendela, nanasnya habis, ubinya habis, kacangnya habis diseruduk babi. Yang tak dimakan oleh babi, tembakau. Ternyata dalam dunia babi, tembakau haram. Kata, ini bukan kata bukan kata saya, jangan marah sama saya. Saya kan ngutip-ngutip aja. Kata Ustadz Lukman Sarif, nah, dia sedang berangkat haji sekarang. Haji Mabrur. Apakah sah talak pertama langsung diucapkan talak tiga? Balik ke rumah, dia katakan, kau sudah ku talak tiga sekaligus. Talak tiga, tiga bentuk. Talak tiga, dua bentuk. Yang pertama, kau ku talak tiga. Atau dia katakan, satu majelis tiga kali. Ku talak engkau, ku talak engkau, ku talak engkau. Tiga bentuk. Bentuk pertama, kau ku talak tiga. Bentuk kedua, ku talak engkau, ku talak engkau, ku talak engkau. Macam iklan TV. Yang ketiga, kutalak engkau talak seratus. Nah, itu bentuknya. Maka ketiga bentuk ini jatuh talak tiga. Menurut mazhab syafi'i, jatuh talak tiga. Maka kalau sudah jatuh talak tiga, tidak boleh menikah hatta tangki azawjan ghairah sampai dia menikah dengan laki-laki lain. Disitulah setan datang. Biasanya kalau sudah jatuh talak tiga Tak ada yang lebih cantik di dunia ini daripada jelu Apa jelu? Janda lamu Maka setan menggoda kau mesti balik ke janda lama Kau mesti balik, kau mesti, balik, kau mesti balik Akhirnya muncullah ide mencari orang lain untuk nikah Itu yang disebut dengan nikah Cino Buto Dicari Cina-Cina yang buta zaman dulu juga Eh kau, mau kau nikah sama janda kau? Oe, oe tapi jangan kau pegang-pegang dia ya. Ya. Nanti setelah nikah habis itu kau ceraikan ya. Ya. Ini kau kasih duit ya. Ya. Begitu udah diakad sampai mati tak diceraikan. Tahan kan? Maka pikir dulu pendapatan sesal kemudian tiada berguna. Mengapa pada saat imam selesai membaca surat Al-Fatihah makmum mengucapkan amin. Sunnah. Tidak amanal imam, kalau imam mengucapkan amin, fa aminu, maka kau ikut. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Siratal ladhina an'amta alaihim. Jalan yang pernah kau berikan kepada mereka. Nabi. Minan nabiin wasiddiqin wasyuhada Wasolehin Wairil maghdubi alaihim. Bukan jalan Yahudi. Waladhalin Bukan jalan Nasrani. Amin. Kabulkanlah ya Allah. Amin. Amankanlah. Amin. Percayalah. Amin. Jujur. Amin. Jujur. Amin. Percayalah. Amin. Amankanlah. Amin. Kabulkanlah empat bentuk. Jadi ya, jangan, ini banyak orang sekarang doa. Eh, amin. Eh, amin. Apa? Amin. Amin. Apalagi yang di FB. Amin, amin, amin, amin. amin. Bagaimana jika di luar sholat Pak Ustaz? Di luar sholat tetap mengaminkan Qail maudhu karena doa, setiap doa diaminkan. Amin ya Allah. Amin. Amin. Ada pula satu orang semua mengucapkan amin, dia Bapak gitu. Kenapa kau bilang bapak? Rupanya mu'alab baru masuk Islam, mertuanya namanya Amin. Tak berani. berani. Pak Ustaz, saya mau tanya sebelumnya saya tak pernah solat dan banyak dosa yang saya lakukan tapi sekarang saya dan istri saya alhamdulillah sudah solat dan mulai mendekatkan diri kepada Allah. Alhamdulillah, saudaraku kau sudah kembali ke jalan Allah. Tapi kenapa semenjak saya mulai bertobat musibah dan masalah yang datang silih berganti Apa tobat saya dan istri saya tak diterima Allah Justru Allah membersihkan segala dosamu Hatta yamshi alal ardi Sampai orang yang bertobat itu berjalan di atas muka bumi Laisa alaihi khati'ah Tak ada dosanya walaupun sebesar ujung jari Allah sayang kepada engkau pak Allah sayang kepada engkau bu Dibersihkan yang kau sebersih-bersihnya tetangga saya itu tak pernah sholat, tak pernah puasa, tapi hidupnya nyaman, adem ayam Justru dia sedang dimainkan Allah dengan istin. Sanastadrijuhum, kami ulur mereka. Ku ulur umur panjang, ku ulur rezeki banyak, ku ulur, ku ulur. Sampai akhirnya, idha akhazahu lam yuflidhu. Ketika Allah hukum dia, tak disisakan Allah sedikit pun. Ketika kau diuji Allah, bersyukurlah husnuzon pada Allah bahwa Allah ingin membersihkanmu sebersih-bersihnya. Anak indah husnuzonni abdi bi. Aku menurut prasangka hambaku kepada Ustaz, apa perbedaan antara manhaj dengan mazhab? Apakah boleh bertaklid pada satu mazhab? Manhaj metode cara cara menyikapi hidup mengambil manhaj salafus saleh salaf Tiga generasi pertama. Khairul Qurun Qarni sebaik-baik abad-abadku. Summa ladhina ilunahum seabad sesudah itu. Summa ladhina ilunahum seabad sesudah itu. Manhaj salaf salih. Manhaj salaf dalam memahami ayat mutasyabihat. Tafwid serahkan kepada Allah. mazhab pendapat ulama. bagaimana Imam Syafi'i mengambil ayat Quran hadis Nabi lalu mengeluarkan suatu hukum dengan sebuah metode maka disebut madhab Syafi'i madhab Hanafi madhab Hambali madhab Hambali madhab Maliki boleh tak mencampur mazhab Pak Ustaz kalau paham mazhab saya sampai hari ini tak berani mencampur mazhab saya beramal dengan mazhab Syafi'i saja saya paham mazhab Pak Ustaz di mana kau belajar kemarin ikut grup dua hari maka saya anjurkan pengajian Bukalah pengajian empat mazhab Kitab yang dibaca Mukoror yang dipakai di Gontor Al-Fiqhul eh, Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtasid Imam Ibn rus Karena kalau tak paham nanti ibadahnya jadi kacau balau Cara wuduknya syafi'i Diambilnya air Basuhnya sedikit Pergi undangan Sampai di tempat undangan Dipegangnya tangan mempelai perempuan Selamat ya Menurut mazhab syafi'i itu sudah batal Habis itu pergi dia ke masjid, sholat. Kau tak berwudhu tadi, wudukku tak batal. Kau sentuh tangan mempelai perempuan, mazhab maliki kan tak batal. Cara wuduk kau syafi'i, membatalkannya kau pilih ke maliki. Ini sungsang ini. Kacau ini. Nah, makanya konsisten pada satu mazhab, lebih selamat. Ustaz hadis tentang Imam Mahdi Imam Mahdi lah Imam Mahdi akan datang di akhir zaman salah satu tanda hari kiamat. Hadis tentang Imam Mahdi kata Imam kata Abdul Rahman ibnu Khaldun. Hadis Imam Mahdi tak bisa dipakai. Padahal hadis Imam Mahdi ada yang sahih, ada yang dhaif, ada yang maudhu palsu. Setelah ditelusuri, saking banyaknya orang ngaku-ngaku Imam Mahdi pada zaman Ibnu Khaldun, Ibnu Khaldun mau menutup, tak ada Imam Mahdi. Imam Mahdi ada berdasarkan hadis sahih, dia akan datang pada akhir zaman menyelamatkan umat ini dan setelah dia turun, semua orang lalu kemudian sampai tak ada lagi la taqumus saah, tidak akan terjadi hari kiamat Sampai ada orang masih ada menyatakan ya kulu Allah Allah selama ada orang mengatakan Allah Allah tak akan ada terjadi hari kiamat. Insya Allah kita beriman beramal soleh tak sempat menyaksikan itu insya Allah. Amin. Makanya tiap hari kita katakan Allahumma ini a'udzubika min azabil jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat. Jauhkan kami dari fitnah hidup. Apa itu? Menyaksikan dajjal, menyaksikan azab yang luar biasa. Bagaimana kondisi umat saat itu? yang berbangsa-bangsa dan bermazhab-mazhab ketika Imam Mahdi datang. Orang-orang yang benar hatinya, benar niatnya, benar ucapannya diberikan Allah bimbingan untuk mengikut Imam Mahdi. Makanya kita ini disuruh beramal soleh. Illalladzina amanu beriman wa amilus salihati beramal soleh. Maka ada kecondongan hati untuk membimbing kita untuk ikut kepada kebenaran. Apa ciri-ciri bahwa dia Imam Mahdi Pak Ustaz? Dia membawa kepada kebenaran namanya keturunan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nasabnya sampai dan orang beriman diberikan kecondongan hati untuk ikut kepadanya. Sebagaimana condongnya hati Sayyidina Abu Bakar Siddiq kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana condongnya hati Sayyidina Umar kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itulah hati orang beriman nih antara jari jemari Allah. Selalu kita minta kepada Allah, ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membolak-balikkan hati, sabit qalbi, kokokan hatiku ala dinik, ala taatik dalam agamamu dan dalam ketaatan ketaatan kepada Allah. Ustaz bagaimana sholat orang yang tidak menjalankan mengamalkan syarat dan rukun sholat? Batal. Makanya mesti tahu mana rukun, mana syarat, mana wajib, mana sunat. Supaya jangan sampai sholatnya batal, dia sangka sholatnya tetap sah. Beli buku fikih Islam Sulaiman Rashid. Tipis. Sulaiman Rashid orang Lampung, tamat Al-Azhar tahun 1935 punya kitab pikir Islam, beli harga 40 ribu. Kalau naik tak tanggung jawab saya. Nanti setelah baca itu baru paham untuk yang dasar. Nanti setelah paham fikih Sulaiman Rasid, baru pikir perbandingan mazhab, pikul Islami wa adilatu Syekh Wahbah Suhaili atau pikir empat mazhab Syekh Abu Bakar Al-Jazair. Ya. Uh, eh, 15 menit lagi Insya Allah sampai pukul 10 ten, Habis yang tak terjawab akan kami bawa pulang ke Pekanbaru. Nanti akan ada videonya, judulnya oleh-oleh dari Kepri. Kumpulkan yang dari Bintan, yang dari uh, Lingga, yang dari Dai, yang dari ah, itu kita kumpulkan semua. Nanti cari di internet oleh-oleh dari Kepri. Enter. Apakah pada saat doa akunut boleh membalikkan tangan saat bacaan ayat tolak bala? Ya, Ketika sorban di sebelah kanan Waktu solat istisqa Sorban di sebelah kanan Ya Allah turunkanlah hujan Maka disuruh pindahkan ke sebelah kiri Supaya berubah keadaan Begitu juga sangat berdoa Ketika minta bala doa supaya dijauhkan Allahumma dafa anal ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar was suyuf wal mukhtalifa wan nahal wal mi'an ma zahara min hawa wa muslimin amma kebaikan menolak keburukan di mana bisa kami tengok Pak Ustaz al fiqhul islami wa adillatu Syekh Wahbah eh, Az-Zuhaili apa tanda-tanda amalan ibadah kita diterima oleh Allah ada perubahan ada perubahan. Dulu dia itu Pak Ustadz, sebelum pergi haji, boleh celana pendek aja. Sekarang makin pendek. Berarti tak diterima Allah. Dulu tuh Pak Ustadz cakapnya kasar, nyelekit kalau ngomong Pak Ustadz, sakit jantung kita. Tapi sekarang setelah ngaji lembut, menetes air mata kita nengok dia Pak Bagus. Dulu pelitnya minta ampun Pak Ustadz, setelah ikut pengajian ini, oh setiap ada kotak langsung dia pasti bantuan. Berapa? 5.000 perak jadilah daripada tidak sama sekali. Saya memiliki utang yang sudah lama terhadap seseorang. Sekarang saya mau melunasinya tapi saya tak tahu lagi di mana tempatnya. Carilah di Google. Apa boleh saya kasih ke masjid Pak Ustaz? Pertama cari ahli warisnya. Tak ada Pak Ustaz. Maka serahkan ke lembaga yang dinikmati orang banyak maslahah amah kepentingan umum. Mengembalikan uang umat kepada umat panti jompo, panti yatim, MDA, pondok pesantren, masjid. Kasihkan. Pak, ini uang apa Pak? Ambil aja lah, saya tanya-tanya. Mengapa laki-laki diharamkan pakai perhiasan emas Pak Ustaz? Karena emas itu pakaian orang kaya. Robek hati orang miskin menengok cincin emas. Pak, katanya di lampu merah. Makan pak. Nah, kata orang kaya. Ah. <laughs> Sakit hati dia menengok. Yang kedua, karena emas itu pakaian orang surga dengan sutra. Siapa yang pakai itu nanti di dunia, di akhirat tak pakai lagi. Setelah diteliti-teliti ada jawaban baru. Ternyata emas itu mengeluarkan butiran-butiran debu-debu. Ketika dipakaikan dia ke dalam, maka butiran debu-debu emasnya itu masuk ke dalam darah. Maka menyebabkan penyakit-penyakit penyakit yang tua belum masanya. Alzheimer nama penyakitnya. Ah, itu boleh. Rantai emas ada di internet, rantai emas, gelang emas tiba-tiba mengkerut badannya gara-gara suka pakai emas. Perempuan gimana? Kalau perempuan masuk dia ke dalam, dia keluar lagi lewat menstruasi. Bapak-bapak yang menstruasi boleh pakai. Bagaimana hukumnya bermakmum pada imam di hari Jumat sementara pak imamnya berbicara pada saat khotib berkhutbah di atas mimbar? Imamnya berbicara kepada khotib, eh, di atas, imamnya di bawah. Ah, Padahal kata hadis riwayat Abu Hurairah, "Idza qulta li sahibika ansit." Kalau kau katakan kepada teman di sebelahmu ansit, diam. Fakat lagauta, kau sudah melakukan perbuatan laga. Waman laga fala lah. Siapa yang melakukan perbuatan laga, maka tiada jum'atlah baginya. Tiada jum'atlah baginya di situ maknanya solat jum'atnya tak sah atau tak sempurna. Tak sempurna. Makanya sudah tahu imam diam aja lah, jangan bicara. Datang kawan, saya. Pak Imam gimana kan? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. lah bicara. Sampai hati was-was orang hati, Pokoknya begitu sampai di masjid, diam Alhamdulillah Pak Ustaz Saya setiap eh, khutbah Jumat tak pernah saya bicara Kenapa? Nunduk aja saya Macam mudah ada settingannya Begitu Barakallahu liwalakum Baru semua Itulah hebatnya ya Mana yang lebih utama membaca tasbih 33, tahmid 33, takbir 33 dengan tanpa tasbih, tahmid, takbir tapi langsung baca Al-Fatihah dan berdoa apakah amalan tersebut ada tuntunannya? Yang membaca subhanallah alhamdulillah 33 33 33 hadis Nabi saw. Siapa yang membaca subhanallah alhamdulillah Allah akbar 33 ditutup dengan Lada syarikalah Lalu alhamdulillah qadir. Oh maka Allah akan mengampunkan dosanya ma'ingkana mithla zabadil bahari meskipun sebanyak buih di lautan ini hadisnya mana tuntunannya orang membaca Al-Fatihah lalu berdoa Sebelum baca doa dia tawasul tawassul dengan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Bertawassul dengan Fatihah. Mana dalilnya? Ada tiga orang dalam gua. Ketika dalam gua tadi tertutup pintu gua. Tak bisa keluar. Yang satu bertawasul, Ya Allah, bukakanlah pintu gua ini Ya Allah. Berkat amalku dulu pernah bersedekah kepada pembantuku. Gajinya tak diambil. Belikan gajinya itu kambing. Lalu kambing beranak pinak. Tiba-tiba dia datang ku panggil, eh pembantu, dulu gajimu tak kau ambilkan? Tidak, ini ambil kambingmu semua. Diambilnya semua ya Allah, sampai satu pun tak disisakan. Kalau memang ini bisa aku bertawasul kepada engkau Bukakan pintu gua nih Terbuka pintu gua Yang satu lagi Ya Allah Aku punya emak Aku punya anak Aku punya bini Aku pulang bawa susu kambing Anakku menangis lapar Tak ku kasih Biniku menangis Tak ku kasih Istriku tak ku beri Ku tunggu emakku terbangun Kalau ini baktiku bisa Terbukalah pintu gua Terbuka Yang satu lagi bertawasul Ya Allah Aku tak kaya macam dia ngasih kambing Aku tak pula berbakti pada emakku macam dia. Aku hampir berzina dengan sepupuku, tapi tak jadi berzina karena takut pada engkau. Kalau ini bisa bertawasul kepada engkau, bukakanlah pintu gua. Itu dalil boleh bertawasul sebelum berdoa. Maka orang tadi sebelum berdoa bertawasul dengan baca Al-Fatihah Umul Quran. Setelah itu dia baru berdoa. Apa dalil berdoa bersama? La yajatami malaun sekelompok orang berkumpul. Faya Fayad'u ba'duhum berdoa satu orang. Wa yu'aminuhum sairuhum diaminkan yang lain illa Allah Allah mengabulkan doa mereka. Berdoa satu orang diaminkan oleh yang lain. Allah mengabulkan doa mereka. Doanya jangan panjang-panjang dan doanya jelas ujungnya. Ini banyak juga imam berdoa tak jelas ujung. Ah, salam fiddin. Maut. Maut. Maut. Macam doa imam kita tadi lah kan jelas. Amin. Karena anak-anak kita yang sholat itu mereka sholat tapi juga belajar saya sudah ceramah hampir dua jam, anak-anak masih tetap tegak. Tengok. Mereka ini belajar, otaknya nangkap. Saya tak pernah menghafal doa tampil di hampir tampil jasad. Kau Ustaz bisa hafal? Mendengar. Jadi anak-anak itu pulang dipanggil oleh maknya. Nah, sini bacakan doa selesai sholat. Maun. Maun. Apa oh, maun-maun aja nih? Entah lama begitu kan tempat Imam tadi gitu. Yang tak boleh itu kita membuat Nabi tak pernah dalam ucapannya pun tak pernah. Makanya jangan ditanya, pernah tak dibuat Nabi? Pernah tak dibuat Nabi? Pernah tak dibuat Nabi? Sunnah itu ada tiga mas. Satu kauli, ucapan. Satu fi'li, perbuatan. Satu takriri, ketetapan. Orang yang mengatakan mesti pernah dibuat Nabi sudah menghilangkan dua per tiga sunnah. Jadi ada sunnah yang tak dibuat Nabi. Nah ini mesti dipahami tentang masalah ini. Apa hukumnya tidak membagikan zakat mal tapi disimpan di bank, dipinjamkan kepada yang tak termasuk 8 asnaf sedang memainkan api neraka. Maka zakat mesti disalurkan kepada 8 asnaf. Innama sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal muallafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa bin sabil ingat ini bisa berubah menjadi api neraka kau menjadi amil kau menjadi pengurus kau menjadi orang yang dituakan kau akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala ini milik umat bagikan kepada umat kalau tidak kita akan menerima azabnya yang tak dapat kita rasakan sekarang tapi di akhirat nanti nauzubillah diletakkan batu kerikilnya di tapak kaki mendidih otak di kepala nauzubillah Bagaimana cara langkah-langkah bertobat nasuha dan benar-benar terbebas dari dosa zina berhubungan badan menurut Al-Quran? Sudah menikah? Sudah Pak Ustaz. Gali tanah, masukkan setengah, lempar pakai batu sampai mati. Selesai masalah. Sudah menikah? Belum menikah. As-syaikhu pezina perempuan wazani pezina laki-laki. Fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata atajalda. Cambuk seratus kali. Dua-dua hukum ini tak bisa dilaksanakan karena tak ada perangkatnya, tak ada khilafah Islamiyah. Oleh sebab itu bagi yang sudah berzina, menikah maupun belum, anak lajang maupun sudah berumah tangga, maka bertaubat nasuha saja. Langkah pertama, namin muslimin di mudhamban, kalau ada orang yang berdosa, summaya tatohar mandi taubat. Mandi taubat gimana Pak Ustaz? Macam mandi wajib. Mana yang basah duluan Pak Ustaz? Terserahlah mau kaki mau kepala. Kebetulan melompat dia di kolam renang kaki duluan, salto dia di sungai kepala duluan. Terserah yang mana duluan basah terserah. Setelah mandi taubat, salat sunat taubat dua rakaat, usolli sunat taubat rakaataini lillahi ta'ala. Setelah itu banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak berinfak, banyak-banyak bersedekah. An-nadamu mufi qalbi menyesal dalam hati, al-iqraru bil lisan banyak istighfar di lidah, al-itmaru alla ya'uda ilahi abadan, tak balik untuk selamanya. Minta ampun pada Allah. Namanya buang, nomornya buang, kontak di FB buang. Jangan lagi kontak. Hai. Godain kita dong. Pak Ustadz, saya berzina dengan mantan Pak Ustadz. Kok bisa jumpa? Saya cari di FB. Saya ketik namanya ketemu. Terus saya hello, apa kabar anakmu? Foto suamimu mana? Eh, pasti gantengan aku ya. Oh, akhirnya kami pun makan siang bersama Pak Ustadz. Terus no free lunch, tak ada makan siang yang gratis terjadilah apa yang terjadi. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan waspadalah. Kalau kita sholat kemudian anak saya cowok belum belum sunat apa belum sholat, kemudian nempel ke badan saya, itu hukumnya sholat saya gimana Pak Ustaz? Sah apa tak sah? Anak tadi kalau belum bersunat, maaf cakap, laki-laki, ujungnya itu senapan belum dipotong maka ada namanya kulfah. Di balik kulfah itu hasafah. Antara kulfah dengan hasafah mungkin ada najis. Tapi kalau sudah dicucinya bersih, ada orang sholat, digendongnya anaknya. Sholat digendong anaknya, saya foto. Kebetulan saya masuk saya tengok ada orang gendong anak sholat, saya foto. Saya kirim ke kawan saya di komisi fatwa MUI. Saya tak ada komen, saya kirim aja. Di komennya, zaman Nabi tak ada pampers. Itu komen dia. Apa maknanya? Kalau ada orang menyebut zaman Nabi, kan ada orang soal gendong anak. Memang betul. Ketika anaknya digendongnya, anak itu tak terkencing. Orang sekarang anaknya pakai pempes sudah kencing dua kali dia tak tahu. Dia solat membawa najis. Kalau tak membawa najis sah. Kalau membawa najis maka solatnya tak sah. Kita pun solat kan bawa najis Pak Ustaz. Ini kan ada najis di dalam. Di dalam tak apa-apa keluar dia dari salah satu lubang baru. Ini tentang masalah karena belum uh, sunat masih ada najis bosan. Kalau ada najis tak bisa, batal. Cuci bersih dia, habis itu bawa sholat. Jangan pakai pampers, kencing dia berhenti kita. Tak kencing dia selamat. doa doa lah selama itu jangan tumpah. Bagaimana kalau bangun tidur lalu telah lewat satu waktu sholat? Bagaimana cara menunaikan yang telah lewat itu? Ini apa pula sholat? Kalau pulang ke rumah malam jam 4, setengah 5, jangan tidur. Main apa baca Quran tahajud tunggu tunggu sampai azan. Kalau tidur setengah 5 pasti lewat subuh. Setelah lewat baru SMS Ustaz. Ustaz, gimana nih terlambat subuh? azan lagi tak ada pokoknya jangan udah jelas-jelas jam setengah satu kejap lagi azan ah, tunggu baru tidur nah, tidur kalau udah tertidur cuman apa ustad eh, ini saya berat menjawabnya. nanti ini dijadikan alasan sikit-sikit tertidur sikit-sikit tertidur sikit-sikit tertidur langsung sholat benarkah kita sholat tidak perlu membaca niat seperti uh, di salah salah satu ustadz di YouTube Allahu Akbar Tak diucapkannya niat di mulut. Sah. Mahalun niyati al-qalbu. Tempat niat di kolbu. Kolbu artinya hati. Kalbu artinya anjing. Tempat niat itu di sini. Bukan di sini. Kenapa kita diajarkan usolli fardal maghribi? Karena kita was was. Jangan sampai was was. Allahu akbar. Salat zuhur apa salat asar? Salat maghrib, oh salat isya. Was was. Maka untuk menghilangkan was-was, qasad, ta'alat, ta'yin. Salat apa nih? Salat zuhur, usolli fardhu zuhri. Berapa rakaat? Arba'a rakaatin. Ada apa qada? Adaan. Jadi imam apa jadi makmum? Makmuman. Lillahi ta'ala. Allahu akbar. Makanya dalam mazhab Syafi'i dianjurkan, dalam mazhab Maliki dan Hanafi tidak dianjurkan. Illa kecuali didaf'il waswasah, menolak waswasah boleh. Yang kelahi gara-gara ini, NU pakai usolli, usolli fardhu. Muhammad dia enggak pakai usoli. Dua-duanya sah. Jangan kelahi gara-gara ini. Kelahi antara usoli dengan tak usoli sampai bertinju di masjid. Yang senang siapa? Yang tak sembahyang. Kenapa orang tubuh kelahi di masjid? Gara-gara usoli. Untung kita tak sembahyang. Benarkah bacaan basmalah berbeda dengan sewaktu akan membaca Al-Quran? Tak ada bedanya. Mana dia? Sama qara'at Al Qur'an kalau kau baca Quran fasta'iz billah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Habis itu baca bismillah dengan nama Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalau dalam solat apa bedanya? Tiga mazhab. Syafi'i jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Syafi'i. Kalau Hanafi sama Hambali sir. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم Kalau maliki tak pakai bismillah sama sekali Allahu Akbar Alhamdulillah Rabbil Alamin Selama baca Fatihah sah Yang jadi masalah mana? Allahu Akbar Qul wallahu ahad La salata tidak sah salat lima lam yaqra bi fatihatil kitab siapa yang tak baca Fatihah. Tanggapan Ustaz mengenai beberapa alim ulama yang beranggapan bahwa sahabat uh, membid'ahkan kunut. Tanggapan mereka mengenai mengikuti pendapat sahabat Imam besar Syafi'i membid'ahkan kunut. Tak ada Imam Syafi'i salat subuh membaca kunut. Buka kitab Imam Syafi'i Bukan mazhab Syafi'i Bukan mazhab Syafi'i Imam Syafi'i membaca kunut subuh dalam kitab Al-Um. Baca tulisan saya di 37 masalah populer download di Play Store 37 masalah populer tentang kunut subuh. Kata Imam Syafi'i, berkunut subuh, siapa yang lupa kunut subuh sujud sahwi. Jadi jangan hiraukan pendapat yang lain. Imam Syafi'i berkunut subuh pas jam 10. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf banyak silam salah. Ala hadhihi niyya wa kulli niyatin salihah al-fatihah.